Saleh Fauzan Al Fauzan Allah taala wara'ah. Kita sampai pada dalil yang terakhir dari bab qaulillah ta'ala hatta Ida fuzi an qulubihim. Ya. Baik. Qala Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimallahu taala wa 'anin Nawas ibni Sim'an radhiyallahu anhu. Orang biasanya membaca Sam'an ya, tapi ini ibni Sim'an yang benar yang ditarji oleh Syekh Saleh Fauzan ibni Sim'an. Radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda Ida arada Allah Ta'ala ayuhiya bil amri apabila Allah Subhanahu wa taala menginginkan untuk mewahyukan tentang satu perintah satu perkara takallama bil wahyi maka Allah tabaraka wa taala berfirman dengan wahyunya akhadatis samawati minhu rajfatun maka rajfah guncangan gempa pun mulai menimpa langit-langit karenanya. Ini ketika Allah berbicara dengan wahyu, mulailah langit itu bergoncang. Nah, Auqala atau Rasulullah SAW mengatakan Rid'atun syadidatun Guncangan yang begitu besar, kuat Khaufan minallahi azza wa karena takut kepada Allah Azza wa Jal. Faidah sami'a dhalika ahlus samawati dan apabila ahlus samawat para penghuni langit-langit mereka mendengar firman Allah tabaraka wa taala su'iqu maka mereka pun terpingsan wa kharru lillahi sujjada dan mereka menyungkurkan diri mereka sujud kepada Allah fatakunu awwala man yarfa'u ra'sahu Jibril maka makhluk yang pertama kali mengangkat kepalanya adalah Jibril alaihi salatu wasallam fayukallimuhu Allah min wahyi maka Allah mengajak bicara Jibril dengan wahyunya bima arada dengan apa yang Allah kehendaki thumma yamurru Jibrilu 'alal malaikah kemudian Jibril menyampaikannya kepada para malaikat yang lain. Nah, ini berarti melengkapi kisah yang kemarin ya, di mana para malaikat bertanya, "Kau, ya, madza qala rabbukum?" Qala al-haq. Ya. Baik. Ulama marra bisama'in maka setiap kali Jibril lewat melewati sebuah langit sa'alahu malaikatuha maka para malaikat penjaga langit itu akan bertanya kepada Jibril Mada qala rabbuna ya Jibril? Apa yang difirmankan oleh Rabb kita wahai Jibril? Fayaqulu Jibril maka Jibril pun akan mengatakan qalal haqq. Allah berfirman tentang kebenaran. Wa huwal aliyul kabir dan Allah Maha tinggi lagi Maha besar. Fayaquluna kulluhum misla maqala Jibril. Maka mereka semuanya mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh Jibril alaihi salatu wasallam. Kenapa? Sebagian mereka akan bertanya pada sebagian yang lain. Fayantahi Jibril bil wahyi ila haitsu amara Allahu azza wajalla. Maka Jibril akan berhenti dengan membawa wahyu itu hingga kepada apa yang Allah perintahkan. Ya. Ini sampai pada Rasul yang membawa risalah. Nah, atau apa yang telah Allah takdirkan. Nah, hadis ini akhraj Ibnu Huzaimah fi Tauhid wa Ibnu Abi Asim fi Sunnah wa dha'af Al-Albani fi Dhilal Jannah. Nah, demikian. Apa ya? Dikatakan oleh Syekh Salih Fauzan hafizallahu taala Qala An-Nawas. Sekarang yang dimaksud dengan sahabat Nawas huwa An-Nawas bin atau Ibnu Sim'an. Beliau adalah Nawas Ibnu eh, Sim'an. Bikas sin dengan dikasrahkan sinnya. Oh, Ibni Khalid Al-Kullabi. Ibni Khalid Al-Kullabi. Sahabiyun Jalil Radla anhu. Seorang sahabat yang mulia Radla anhu Al-wahyu yang dimaksud dengan wahyu ay kalamullahil munazzal. Yaitu firman Allah taala yang diturunkan ala nabiyyin min Anbiyai kepada seorang nabi dari nabi-nabinya. Akhadatis samawati ay asaba samawat. Akhada akhadat maksudnya di sini asaba, yakni menimpa langit-langit atau langit-langit ini ditimpa oleh guncang keguncangan ya. rajfatun ini biraf'i fa'ilu akhadat ini rajfatun dengan dibaca rafa karena dia sebagai fa'il dari kata kerja akhadat ya. ay irtajafat wattarabat mananya adalah irtaja irtajafat dia berguncang wattarabah dan bergetar. Nah, khaufan min Allah karena takut kepada Allah. Kenapa li annaha takhafu min Allah bima ju'ila fiha min al-ihsas. Karena makhluk tersebut takut kepada Allah tabaraka wa taala dengan apa yang telah Allah jadikan dari ihsas perasaan yang Allah tanamkan pada mereka. Mereka pun memiliki perasaan. Ya. Nah, walaupun tidak memiliki akal. Demikian. Langit-langit. Demikian juga penghuni langit. Wal ma'rifati billah dikarenakan ma'rifahnya mereka kepada Allah wa taala, pengetahuan mereka tentang Allah taala. Nah, gunung-gunung mereka pun akan tidak akan sanggup ketika mendengar firman Allah tabaraka wa taala. Eh, demikian sebagaimana diberitakan Allah taala. Sa'iqu as'aqu al-ghasyu. Kata sa'aqu, sa'iqu mananya adalah al-ghasyu. terpingsan. Kharru dari kata kharra mananya adalah saqata min a'la. Jatuh dari ketinggian. Wal muradu huna inhaltu bisujud. Yang dimaksudkan di sini adalah tersungkur sujud. Ya. Menjatuhkan dirinya untuk sujud. Awala bil fathi, kenapa di sini awala dengan difatahkan lamnya adalah khabaru yakunu. Karena dia sebagai khabar dari yakun. Nah. Ila haitsu amarahullah sampai kepada apa yang Allah perintahkan ini minas sama iwal ar dari langit dan bumi. Baik. Sehingga apa makna dari hadis ini? Al ma'nal ijmalil hadis mana secara global terhadap hadis ini yukhbiru Allah subhanahu uh, sallallahu alaihi wasallam an azamati rabbih azza wa di sini Nabi Allah Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan kepada kita tentang azamati Rabbih azza wajal tentang keagungan Rabbnya azza wajal bi annahu subhanahu bahwa Allah adalah maha suci idza takallama bima syaa bi annahu subhanahu bahwasanya Allah subhanahu wa taala idza takallama bima syaa apabila Allah berbicara berfirman dengan apa yang Allah kendaki min wahyihi dari wahyunya fa innahu yusibus samawati irtijaf maka akan langit-langit akan tertimpa irtijaf keguncangan wa harakatun syadidah ya pergerakan yang begitu dahsyat keguncangan. min khaufillahi azza wajal karena takut kepada Allah azza wajal Kenapa bisa demikian? Bisa begitu takutnya sampai goncang, bergetar. Lima arifatiha alhamdulillah. Karena mereka tahu tentang keagungan Allah tabaraka wa ta'ala. Fa idza sami'atil malaikatu kalam Allah azza wajal, maka apabila para malaikat itu mendengar firman Allah azza wajal, ghusya alaihim. Mereka menjadi terpingsan. Ya wanhaltu bisujud dan mereka tersungkurkan menyungkurkan diri mereka sujud kepada Allah ta'ziman lillah sebagai bentuk pengagungan kepada Allah wa khaufan minhu sebagai bentuk rasa takut mereka kepada Allah summa yakunu jibril alaihi salatu wassalam awwala man yarfa'u ra'sahu minhum kemudian jibril adalah orang yang pertama kali mengangkatkan kepalanya dari mereka para malaikat. Malaikat yang pertama kali mengangkatkan kepalanya dari para malaikat adalah Jibril alaihissalam. Nah, kenapa demikian? Karena dia yang diberikan izin. Ya. safir. Karena beliau adalah sebagai safir, dutanya Allah tabaraka taala, utusan Allah. Ya. As-safir bain Allah wa bain rusulih sebagai duta, sebagai utusan antara Allah dengan Rasulnya, para Rasulnya. Fayukallimuhullah bima sya'a min amri sehingga Allah mengajak bicara Jibril dengan apa yang Allah kehendaki dari perintahnya. Ini. Ya. Berarti di sini menunjukkan apa? Allah benar-benar berbicara. Tidak seperti yang dikatakan oleh kaum Jahmiyah maupun kaum asyairah Eh, yang dimana Allah berbicara itu dengan kalam nafsi katanya. Eh, la hakikat laha. Yang tidak ada hakikatnya. Nah, thumma yamur Jibril ala malaikati samawati. Kemudian Jibril pun melewati para malaikat penghuni langit-langit Fayas'alunahu amma qala Allah sehingga mereka pun bertanya kepada Jibril tentang apa yang telah Allah firmankan. Fayujibuhum biqauli maka Jibril pun menjawab pertanyaan mereka dengan ucapannya qala al-haqqa. Allah telah berfirman tentang al-haq. Allah telah mengatakan al-haq. Wa huwal aliyul kabir dan dia maha tinggi lagi maha besar. Fayaquluna misla Sehingga mereka mereka pun mengatakan seperti yang dikatakan oleh Jibril. Sumayamdi Jibril bil wahyi. Kemudian Jibril pun melanjutkan perjalanannya dengan membawa wahyu. Fayuballighu ila man amarahullahu bitablighi iya. Jibril menyampaikannya kepada siapa yang telah Allah perintahkan untuk menyampaikannya. Ya. Kepada siapa yang menjadi tujuannya. Munasabatul hadis lil bab berarti kesesuaian hadis ini terhadap terhadap babnya. Anafihi ma fi nusus qablahu bahwa di dalam hadis ini mengandung kandungan seperti nas-nas sebelumnya. Ya. Kandungannya sama seperti sebelumnya. Artinya apa? Para malaikat ini adalah para makhluk Allah taala yang tidak pantas untuk diibadahi, yang tidak memiliki hak untuk diibadahi. Nah, min bayani azamatillah di mana di dalamnya mengandung keagungan Allah tabaraka wa taala wa khaufil malaikah mengandung rasa takut para malaikat kepada Allah. Kalau para malaikat takut kepada Allah, apakah pantas untuk disembah, dibadai? Nah, itu yang jadi masalah. Ya. Maka orang-orang kaum musyrikin yang menyembah para malaikat ini tidak tidak sebenarnya tidak sepantasnya mereka beribadah kepada para malaikat yang takut kepada Allah. Wasamawati minhu dan langit-langit juga demikian Ya. Wa fihi rad 'ala man 'abada ghairallah. Berarti di sini ada bantahan bagi orang yang beribadah kepada selain Allah. Ya. Menyembah selain Allah tabaraka wa taala. Mayastafadu minal hadis. Berarti faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini awalan pertama Ar-raddu 'alal musyrikin alladziina takhadhu ma'allahi alihatan min min makhluqatihi. Adanya bantahan bagi kaum musyrikin yaitu orang-orang yang telah menjadikan bersama Allah adanya sesembahan dari makhluk-makhluknya. Seandainya yang kedua bayanu azamatillahi jalla wa ala. Adanya penjelasan tentang keagungan Allah azza wa jalla wastihqaqihi lil ibadah wahdah. Juga istihqaqihi lil ibadah. Haknya Allah tabaraka wa taala untuk ibadah saja. Yang ketiga, salisan isbatu Allah yatakallamu matasha. Di sini adanya penetapan bahwasanya Allah yatakallam matasha. Allah berbicara Allah berbicara kapan Allah mau. Bima yasha dengan apa Allah mau. Kaifa yasha bagaimana Allah mau. ini ini. Baik. Okay kapanpun Allah mau dengan apapun Allah mau dan bagaimanapun yang Allah mau. Rabi'an yang keempat isbatu uluwillahi ala khalqi. Di sini ditetapkan adanya sifat tingginya Allah azza wa jal terhadap para makhluknya. Nah, dan terakhir misalnya yang kelima fadlu Jibril alaihi salatu wassalam keutamaan Jibril alaihi salatu wassalam. Nah, demikian. Ya. Nah, sehingga ini ikhwati azan Rasulullah bab daripada hatta idza fuzi'a qulubihim. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya bantahan bagi kaum musyrikin yang menyembah atau menjadikan para malaikat sebagai syufa'a. Ya. Para pemberi syafaat menurut mereka. Ya yang mereka mengatakan ma illa liqarribuna ilallahi zulfa kita tidaklah kami tidaklah beribadah atau menyembah mereka melainkan untuk mendekatkan kami kepada Allah semata katanya ya. maka kita katakan apa mereka bukanlah ahlinya untuk diibadahi ya mereka bukanlah yang berhak untuk diibadahi karena para malaikat adalah makhlukun marbub makhluk yang mereka menghambakan diri kepada Allah tabaraka wa taala. Nah, nakhtabi bi adul qadar aqul qawli hadha astaghfiru li wa lakum wa lisal muslimin